Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Seperti tema yang antum ketahui bersama memuliakan kedudukan para ulama Allah merahmati yang telah wafat dari mereka dan Allah menjaga yang masih Allah berikan umur dari mereka yang membuat kita membicarakan tema ini adalah semakin maraknya semakin banyaknya orang-orang yang berani dan semakin berani mencela dan menyinggung kehormatan para ulama sunnah dari para mutatafilin fil ilm dari orang-orang kecil yang mengaku berilmu atau menisbatkan dirinya kepada ilmu. Bahkan tanpa malu sebagian mereka menisbatkan diri kepada salaf atau kepada sunnah sehingga menganggap dirinya ahlu sunnah atau menganggap dirinya seorang salafi sementara pernyataan dan sikapnya sama sekali tidak menunjukkan sifat-sifat sunni salafi bahkan bertentangan nyata dengan apa yang diajarkan oleh para ulama sunnah dan di antara mereka yang sangat banyak tentunya jumlahnya la kasarahumullah di antara mereka yang dengan gigihnya, dengan getolnya mencela dan mencerca para ulama sunnah dengan cara yang halus dan licik dengan tipu daya dan golongan ini pun banyak la katsarahumullah di antara mereka adalah yang disebut namanya dengan Tiranda. mungkin sebagian antum mengetahui atau mendengar namanya di situs dia tanpa adab tanpa malu ia membicarakan kehormatan ulama kita Imam Jarh wa Ta'dil Syekh Al-Walid Al-Allamah Rabi' ibn Hadi Al-Madkhali hafizahullah taala antara lain dari pernyataan dia pada halaman 24 di bagian makalahnya yang keempat ia katakan di antara sebab kerasnya sebagian saudara kita yang mentahdir secara membabi buta adalah mereka mengambil manhaj mereka hanya dari segelintir masyayikh yang sesuai dengan selera mereka. Segelintir masyayikh yang sesuai dengan selera mereka dan meninggalkan manhaj para ulama kibar senior seperti Syekh bin Bas, Syekh Al-Utsaimin, Syekh Albani, Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, Syekh Saleh fauzan para anggota kibar ulama dan para anggota lajna daima. Di antara para masyaih yang mereka ambil manhajnya dalam hal ini bahkan seakan-akan seperti wahyu yang turun dari langit adalah Syekh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali. Dia katakan, Semoga Allah meluruskan langkah beliau dan mengembalikan beliau kepada kebenaran. Terkesan seperti doa. Terkesan seperti keinginan baik untuk beliau. Padahal yang punya akal sehat dan pemahaman yang benar tentu akan memahami bahwa ini celaan terselubung. Satu dari yang dia ungkapkan ini bahwa ajaran atau manhaj Syekh Robi bertentangan dan berbeda dengan manhaj para a'immah, para ulama seperti bin Bash, Uthaymin, Albani, Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad. Nah, Syekh Rabi berbeda menyalahi dan menyimpang dari ajaran mereka. Yang kedua, ia katakan semoga Allah meluruskan langkah beliau berarti langkah Syekh Rabi menyimpang bengkok dari kebenaran dari Siratul mustaqim sehingga didoakan untuk diluruskan langkahnya semoga dan mengembalikan beliau kepada kebenaran apa yang kamu pahami berarti beliau sedang di luar kebenaran dan lain dari kebenaran adalah kebatilan tidak ada lain suatu yang salah, batin sehingga perlu didoakan agar Allah mengembalikan beliau kepada kebenaran. Dia katakan pula bahwa manhaj Syekh Rabi Al-Madkhali mutasyaddid keras. Dia katakan pula Syekh Robi, semoga Allah memberi hidayah kepadanya. Demikian terselubung seakan orang yang tertipu, mudah tertipu akan menganggap oh ini orang khayir. Baik mendoakan doa-doa kebaikan untuk ulama Semoga Allah memberi hidayahnya kepadanya Memiliki sikap yang terlampau keras Di dalam manhajnya Lalu dia bicarakan beberapa poinnya Antara lain Sikap ahlul bid'ah Mensikapi mereka ahlul bid'ah Dibenci secara totalitas 100% dan seterusnya Barakallahu fikum yang ingin kita bicarakan dalam kesempatan kali ini adalah tentang kedudukan para ulama dalam timbangan syariat Al-Quran dan Sunnah tentunya Al-Syeikh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali Hafizahullah salah satu ulama kibar Masyaikh dan imam dari A'imah sunnah di masa ini sebagaimana persaksian para ulama sunnah yang lain bukan kita yang memuji beliau seperti itu tapi para ulama besar Syekh Abdul Aziz bin Baz Syekh Nasir Al Albani Syekh bin Uthaymin rahimahumullah Begitu pula yang masih ada hidup di antara mereka Syekh al Fauzan, Syekh Saleh Al-Haidan, Syekh Ahmad bin Yahya Najmi rahimahullah bahkan Syekh Ahmad Yahya Najmi ketika ditanya benarkah Syekh Robi murid Anda jawab beliau benar beliau pernah belajar di ma'hadku di Somitoh sana Jizan dan aku termasuk yang mengajarinya ilmu-ilmu syariat tetapi sekarang beliau lebih afdal dariku karena beliau telah mengkhususkan dirinya membantah banyak ahlul bid'ah dalam kesesatan mereka menjelaskan kepada umat al-haq dan itu teranggap sebagai jihad fisabilillah. Begitu pula Syekh Al-Albani rahimahullah yang menyatakan beliau Syekh Rabi adalah hamil liwa jarwa ta'dil, pembawa bendera jarwa ta'dil. Tidaklah mencela beliau, tidaklah memusuhi beliau kecuali salah satu dari dua orang yang pertama jahil. Orang yang jahil gak kenal, tidak tahu siapa beliau, keilmuannya dan keutamaannya. Maka yang semacam ini yu'allam diajari, dinasehati karena dia jahil gak tahu. Yang kedua, orang kedua yang memusuhi dan mencela beliau sahibu hawa, ngikut hawa nafsu. Yang semacam ini Imma Allah akan berikan hidayah kepadanya Atau Allah akan mematahkan punggungnya Kita berlindung diri kepada Allah dari kejahatannya Tidak keluar dari salah satu dari dua orang ini Yang mencela memusuhi beliau hafizahullah taala wa afah Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah terkait para ulama sunnah perlu kita ketahui bahwasanya para ulama terutama yang mereka yang berbicara tentang kebatilan, membantah yang batil dan menjelaskan tentang yang hak kepada umat mereka ini menjadi barometer ukuran apakah orang itu sunni atau bukan diriwayatkan dalam tabaqat Hanabilah di juz pertama halaman 198 dari Abu Zur'a Ar-Razi Imam rahimahullah berkata Idza ra'aital kufiyya yat'an 'ala Sufyan ats-Tsauri wa Za'idah fala tashuk annahu rafidhi Kalau kamu mendapati orang Kufah kamu sekarang nggak tahu orang Kufah banyak tapi kalau kamu dapati orang Kufa ini mencela Imam Sufyan Ats-Tsauri dan Imam Zaidah Zaidah bin Ibn Kudamah maka jangan kamu ragu kalau dia itu seorang Rafidhah Syiah. Apa tolak ukurnya? Kebencian dan celaan dia kepada Imam Sufyan Ats-Tsauri dan Zaidah ibn Kudama Kata Abu Zur'ah, "Wa idza ra'aita syami yata'an 'ala Makhul wal Auza'i, fala tashuk annahu murji." Kalau kamu dapati orang Syam, sekarang banyak orang Syam. Kamu gak kenal ini orang ahlu sunnah atau enggak. Kata Abu Zur'ah, kalau kamu dapati dia celah makhul, imam, makhul asyami, atau dia celah imam Auza'i Abdurrahman bin Amr, maka jangan kamu ragu kalau orang itu adalah murji'ah. Ahlul bid'ah. Wa idza ra'aital khurasani yat'an ala Abdullah ibn al-Mubarak fala tashuk annahu nasibi kalau kamu dapati orang Khurasan sana Rusia sekarang mencela Imam Abdullah bin Mubarak Al-Marwazi, maka jangan kamu ragu kalau dia itu nasibah atau nawasib kelompok sesat yang memusuhi Ahlul Bait dan ahlu sunnah tentunya juga mereka musuhi karena ahlu sunnah memuliakan dan mendakwahkan untuk memuliakan ahlul bait. Kata Abu Zur'a wa'lam anna hadhihi tawaif kullaha mujmi'atun ala bughdi Ahmad ibni Hanbal anna ma minhum ahad illa wa fi qalbihi minhu saham la bur'alah dan perlu kamu tahu kelompok-kelompok ini yang Rafidho, yang Murji'ah, yang Nawasib sepakat untuk membenci Imam Ahmad Ibn Hambal karena setiap dari mereka dari kelompok-kelompok sesat ini di dalam kolbunya ada penyakit penyakit irja, penyakit rofot, penyakit nasab yang pasti akan membenci dan mencela Imam Ahmad ibn Hambal karena masing-masingnya dapat bagian dari Imam Ahmad. Imam Ahmad membantah Rafidhah, tokoh-tokohnya, membantah Murji'ah, membantah Nawasib dan tokoh-tokohnya, imam-imamnya. labur Allah tidak akan sembuh dia darinya dari penyakit ini. Ini seperti kata Syekh Ahmad Nazmi menunjukkan kepada kita dalil bahwa orang yang diragukan dan kamu nggak tahu siapa dia dan seperti apa manhajnya bisa diketahui dari pernyataan-pernyataannya bisa diketahui dari statementnya dari makalah dan tulisan-tulisannya kamu bisa tahu siapa dia dari semenjak dahulu karena kalau dia ahlu sunnah yang ada adalah memuliakan kepada para a'imah sunnah pujian, doa kebaikan, adab, dijaga lisannya, tulisannya kepada para ulama sunnah. Ahlul bid'ah terlihat dalam kata-kata maupun tulisannya celaan dan tanpa adab serta kebencian yang tampak tertuang dalam kata-kata dan tulisannya. Makanya di dalam Durar Saniyah para ulama Najd disebutkan ahlus sunnah wal hadith, para ulama sunnah para ulama hadith. fi kulli makan wa zaman di setiap tempat negeri di setiap waktu hum mihnatu ahlil ard menjadi ujian bagi penduduk bumi para ulama sunnah ini ujian karena dengannya orang akan diketahui diuji dengan para ulama ini Layaknya kamu masuk ujian, lulus atau enggak, ngelewati para ulama ini. Untuk diketahui apakah fulan ini ahlu sunnah atau ahlul bid'ah. Diketahui dari para ulama ini. Di setiap negeri, di setiap waktu. Yamtazu ahlu sunnah wal jamaah bimahabbatihim wa sana alaihim ahlu sunnah wal jamaah punya ciri pembeda kalau mereka mencintai dan memuji para ulama sunnah tadi sehingga kamu tahu lulus ujian ini orang berarti dia ahlu sunnah kenapa yang ada dari lisannya pujian menunjukkan cintanya kepada para ulama itu adabnya anak kita terkait Syekh Robi misalnya, maka yang ada di lisannya kecintaan Syekh Robi, Syekh kita, ulama kita, ulama sunnah, Imam Ahlu Sunnah. Semoga Allah melindungi beliau, semoga Allah menjaga beliau. Nah, terlihat kalau dia mencintai, memuliakan. Nah. Wa yu'rafu ahlul bid'ah wal ikhtilaf bi'aibihim wa shana'yatihim Sementara ahlul bid'ah wal ikhtilaf, orang-orang yang berselisih dalam agamanya menyalahi kebenaran diketahui dengan mencela mereka dan mencercanya, musuhinya. Berarti nggak lulus dari ujian ini para ulama. Kata-kata yang tanpa adab pada para ulama sama sekali tidak menunjukkan cinta dan penghormatan. Semoga Allah beri hidayah, Allah kembalikan kepada kebenaran, menyalai para ulama, Syekh bin Bas, Albani, Syekh Utsaimin. Hmm. Terlalu keras dalam manhajnya. Nah, dan yang semisal itu. maka mungkin seseorang akan sulit untuk diketahui celahnya bagaikan belut sulit untuk dipegang kamu bingung ini orang kesalahannya di mana licin sekali picik dan licik. Kitab-kitab yang diajarkan mungkin kitab-kitab ahlu sunnah yang dia bawa-bawa nama para ulama juga Syekh bin Baz, Syekh Albani orang menganggap oh, ini ahlu sunnah masya Allah dianggap minna nawafina dari kita juga ini berarti seperti yang disebutkan dalam Durarus Saniyah tadi ujiannya para ulama ini. nggak akan tahan mereka. Begitu masuki nama-nama ini kelihatan siapa yang lulus, siapa yang gagal. Seperti Abu Zur'a katakan di Kufah barometernya Sufyan Atsauri Zaidah di Syam Makhul Auza'i di Khurasan Abdullah bin Mubarak ujian bagi penduduk negeri itu di waktu itu. Hmm. Terlihat beda ahlu sunnah sikapnya dengan ahlul bid'ah. Beda. Sangat mencolok perbedaannya kamu bandingkan walaupun bukan tempatnya perbandingan tapi untuk mem lebih memahami pernyataan para a'immah ini hmm. para ulama masyaih kita hmm. bahkan dari yang kibar a'immah bin Bas, Albani, Utsaimin, Syekh Fauzan, Syekh Mukbil, nah, dan yang lain-lainnya banyak. Siapa dari mereka yang kemudian sedikit saja kata-katanya yang serupa dengan ini pernyataan Firanda. Semoga Allah beri hidayah dia, ya Robi. Semoga Allah kembalikan dia kepada kebenaran. Sikapnya terlalu keras. Siapa? Beda sikap ahlu sunnah Mencintai pujian yang ada Kecintaan Halul bid'ah pun beda Nyata sikapnya Gak akan sulit mereka untuk Menahan diri Makanya disebutkan Mafika yabdumin fika Sesuatu yang ada dalam dirimu Seberapapun kamu simpan rapat-rapat akan tertuang dalam mulutmu. Akan kelihatan dalam falatatul lisan terungkap akan terlihat kamu itu tipe orang yang benci ataukah cinta, tipe orang yang menghormati, memuliakan ataukah menghina, mencela. Terlihat dalam lisan. Tidak akan bisa dipungkiri Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah Makanya Imam Tohawi, rahimahullah menyebutkan wa ulama ussalaf minas sabiqin wa man ba'dahum minat tabi'in ahli khair wal athar, ahli fiqh wal nazar, para ulama salaf dari yang sabiqin para sahabat atau yang setelah mereka dari para tabi'in, ahlul khair, ahlul athar, ahlul fiqh, ahlul nazar, La yudkarun illa bil jamil. Mereka itu tidak boleh disebut kecuali dengan kebaikan. Kalaupun disebut disebut dengan kebaikan, dihormati dengan penuh adab, dimuliakan. Wa man zakarohum bisu fahuwa ala ghairi sabil. Barang siapa yang mencela mereka menyebut dengan kejelekan, maka dia itu bukan di atas jalan yang lurus tidak di atas siratul mustaqim kalau dia menyebut kejelekan dan mencela para ulama kata Abdullah bin Mubarak rahimahullah man istakhaffa bil ulama zahabat akhiratuh orang yang mencela para ulama sunnah hilang akhiratnya sudah urusan agama ancur-ancuran baginya rusak sudah akhiratnya dan pastikan itu permasalahannya jangan kalian anggap hitam putih mencela tidak mencela, menghormati, memuliakan atau tidak. Titik sebatas itu tidak mempengaruhi keagamaan dia yang lainnya sisi-sisi keimanannya. Rusak akhiratnya seperti kata Abdullah bin Mubarak. yang diketahui dari mereka jelek sudah keagamaannya, sisi yang lain, ke nah, muamalahnya rusak. Makanya kamu dapati orang-orang semacam ini ada takaburnya pada dirinya, kesombongan, congkak, merasa lebih dari yang lain. Nah, rusak akhiratnya. Mujadil bil suka debat asik dengan batil sekedar memperpanjang perkara yang penting bicara yang penting ini nah, Bilbatil. dan sisi-sisi yang lain. Kata Ibn Mubarak, "Wa man istakhafa bil umara dhahabat dunya." Sebagaimana orang yang meremehkan para umara, pemerintah yang berkuasa, akan hilang dunianya. Rusak urusan dunianya. Wa man istakhaffa bil ikhwan dhahabat muru'atu. Begitu pula orang yang meremehkan saudara-saudaranya, teman-temannya akan hilang muruahnya, kewibawaannya, tidak lagi dihormati oleh teman-temannya. Enggak lagi menjadi orang yang berwibawa di depan mata mereka, jatuh nilainya karena dia suka menghina, mencela teman-temannya, ikhwahnya. Padahal seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah sebutkan yang wajib atas kaum muslimin segenap muslimin setelah wala kepada Allah dan kepada Rasulnya adalah berwala kepada kaum mukminin. Demikian Quran menyebutkan terutama mukminin para ulama kewajiban setiap muslim untuk berwala dan ma'ruf wala loyalitas itu cinta menghormati memuliakan membela membela hak mereka membela kemuliaan mereka wala dikarenakan mereka ahli waris para nabi alaihi musallam dan Allah jadikan mereka itu seperti bintang-bintang di langit menjadi penunjuk di kala gelap di kegelapan daratan maupun lautan dan ijma' kaum muslimin bahwa mereka itu adalah orang-orang yang berhidayah para ulama ini dan juga diroya paham berilmu tentang syariat Allah dan setiap umat sebelum diutusnya Rasulullah SAW para ulama mereka sebelum diutusnya Rasulullah SAW Para ulama mereka adalah orang-orang terjelek dari umat itu. Tetapi muslimin umat ini Allah jadikan para ulama mereka adalah yang terbaik dari mereka. Mereka sebagai khulafa rasul, pengganti dan penerus Rasulullah SAW. Mereka yang menghidupkan sunnah-sunnah Rasul yang dimatikan dan ditinggal. Dengan mereka Kitabullah Al-Quran tegak dan mereka pun berdiri tegak di atas kitabullah Dengan kitabullah itu pula mereka berbicara. Demikian eh, ada kelanjutannya tentunya panjang. Sebagian yang kita nukilkan dari Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah dalam Raful Malam di halaman 8 dan 9 itu sikap dan kesepakatan para ahlu sunnah wal jamaah maka pembelaan kepada para ulama merupakan bentuk wala yang seperti Syekhul Islam sebutkan wajib bagi umat ini memuliakan kedudukan mereka adalah bentuk wala kepada mereka yang wajib bagi muslimin untuk cinta dan menghormati mereka dan membela kehormatan mereka dari setiap yang berusaha menjatuhkan kredibilitas mereka. Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Quran Ali Imran Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qaiman bil qist Allah bersaksi bahwa tiada sesembahan yang hak melainkan Dia. Dia yang pertama. Allah sebut karena Dia yang paling mulia dan paling besar. Kemudian yang kedua, Allah sebutkan para malaikatnya, makhluk suci, makhluk mulia, yang Allah ciptakan dari cahaya ikut bersaksi dalam persaksian terbesar ini persaksian tauhid wa ulul ilmi qaiman bil qist yang ketiga Allah sebutkan orang-orang yang berilmu para ulama jika ada dari manusia itu yang lebih mulia dari para ulama pasti akan Allah sebutkan mereka dalam ayat karena ini persaksian terbesar. Tapi yang Allah sebut hanya ulul ilm dari sekian banyak manusia. Ulul ilm qaiman bil qist. Allah juga sebutkan innama yakhshallaha min ibadihil ulama yang takut kepada Allah dari hambanya hanyalah ulama orang-orang yang berilmu semakin dia berilmu semakin takut kepada Allah kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an kafa bi khasyatillahi ilma cukuplah rasa takut kepada Allah itu sebagai ilmu seperti yang Allah katakan innama yakhsyallah min ibadihil ulama Rasul pun sallallahu alaihi wasallam sebutkan dalam hadis wal ulama warathatul anbiya para ulama itu ahli waris para nabi wal anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirham walakin warathul ilm dan para nabi tidak mewariskan dinar ataupun dirham tetapi ilmu faman akhadahu akhadha bihaddin wafir yang mendapatinya sungguh telah mendapati bagian yang sangat banyak. Semuanya pujian. Semuanya kemuliaan Allah muliakan, Rasul muliakan. Kemudian para ulama semuanya memuliakan. Maka tidaklah mencela, tidaklah orang itu memusuhi dan meremehkan para ulama sunnah kecuali dia telah menyalahi ajaran Allah, menyalahi tuntunan Rasul, menyalahi jalan para a'immah dan para ulama. bahkan termasuk yang menjadikan para ulama itu mulia kedudukannya Allah jadikan mereka sebagai sebab termasuk sebab terpenting ba'dallah setelah Allah terjaganya agama ini mereka yang belajar ilmu, mereka yang mengajarkannya kepada umat, berdakwah, menjelaskan, beramar ma'ruf, bernahi mungkar, membantah yang batil, membantah yang bid'ah, hawa nafsu. Karenanya terjaga agama Allah dari penambahan, pengurangan dan perubahan-perubahan seperti yang telah terjadi pada agama-agama yang lain. Sebab terjaganya agama Allah adanya mereka para ulama ini. Tanpa mereka umat nggak akan tahu mana hak mana batil Tentunya para ulama yang semacam ini kalau dikatakan resiko atau konsekuensi yang harus mereka hadapi adalah permusuhan tajam dari ahlul ahwa, dari ahlul bid'ah. Dengan berbagai macam cara, ada yang terang-terangan, ada yang secara terselubung. Dalam memusuhi dan mencela mereka, Selalu saja mereka lekatkan tuduhan-tuduhan keji dan sifat-sifat buruk kepada para ulama sunnah yang mereka inginkan bagaimana umat berpaling dan meninggalkan para ulama itu karena para ulama lah yang membongkar kesesatan dan kebatilan mereka. Dan itu pula sunnatullah yang dihadapi oleh para mursalin alaihi wassalam dari umatnya kedustaan, permusuhan, ma'ruf dimusuhi, ditentang, dicela. Sesekali dikatakan tukang sihir, sesekali dikatakan penyair, gila, dan yang lain-lainnya. Bahkan bukan hanya itu, secara fisik dilempari, diusir, dikejar-kejar, dibunuh. Nabi, Rasul yang diutus oleh Allah SWT. Tetapi tentunya itu tidak menyurutkan sama sekali semangat mereka dalam berdakwah kepada Allah, kepada kaumnya. Kalau itu para nabi dan para rasul alaihi wassalam, maka generasi penerusnya pun akan begitu. Karena setiap umat punya ahli waris. punya generasi penerus permusuhan antara hak dan batil itu lama semenjak Allah ciptakan Adam alaihissalam. Iblis menolak diperintah untuk sujud kepadanya dan dia berjanji bersumpah di hadapan Allah untuk memusuhinya dan anak keturunannya. Qala fa bi izzatika la ughwiyannahum ajma'in. Demi kemuliaanmu aku akan menyesatkan mereka semua Qala innaka minal mundurin Ketika dia minta kepada Allah waktu Qala andirni ila yaumi yub'atsun Waktu sampai mereka dibangkitkan sampai kiamat Qala innaka minal mundurin Engkau termasuk diberi waktu oleh Allah SWT Qala fa bima aghwaytani la aqudanna lahum siratakal mustaqim akan aku datangi mereka aku duduki jalanmu yang lurus misalkan mereka tsumala atiyannahum min baini aydihim min khalfihim an aymanihim wa ansyama ilim wala tajidu aktsarahum syakirin itu sudah sumpah iblis permusuhan terjadi kebencian sampai yaumul qiyamah sebagaimana sumpah iblis dia pun tidak malu-malu untuk menampilkan diri sebagai seorang pahlawan yang ingin kebaikan menampilkan diri sebagai orang yang ingin khair menampakkan diri sebagai orang yang uh, adil, orang yang bijak, orang yang munsif. Sehingga dia katakan kepada Adam ketika menggoda Adam, "Wa huma innilakum alaminan nasihin." Padallahuma bi Bersumpah-sumpah iblis kepada Adam dan Hawa bahwa aku untuk kalian itu orang yang bernasehat. Nasihat itu kan keinginan terbaik. Aku cuma ingin kebaikan untuk kalian berdua supaya kalian kekal selamanya di surga, nggak diturunkan ke bumi, ini, ini makanlah buah itu. Ini. Memusuhi tetapi menampakkan diri sebagai tokoh yang bernasehat, ingin kebaikan itu lama. Adam punya keturunan, lalu para nabi, para rasul, dan para sahabat mereka, penerus mereka. Iblis pun punya penerus dan pengikut. Terus permusuhan ke bawah berlanjut para nabi, para rasul menghadapi musuh-musuhnya, kaumnya Musa menghadapi Firaun, Ibrahim menghadapi Namrud, Nabi Fulan dengan kaumnya, dengan kaumnya ma'ruf. Rasul pun SAW kita dapati bagaimana dengan Quraisy, Abu Lahab, Abu Jahal, pengekor iblis Maka di setiap generasi pun selanjutnya demikian. Gak berhenti permusuhan antara hak dan batil sampai yomul kiamat. Terus itu permusuhan dengan berbagai macam manuver dan cara. Tidak akan ada henti-hentinya. Maka jangan heran, jangan kaget Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah Para ulama sunnah Mereka yang membawa dan mengemban syariat ini Pewaris para nabi sebagaimana Rasulullah sebutkan Sallallahu Alaihi Wasallam maka mencela mereka memusuhi mereka adalah celaan dan permusuhan kepada syariat menghalang-halangi umat dari mereka dan ilmunya berarti menghalang-halangi umat dari syariat Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah Jika tentunya beliau bicara tentang para sahabat jika seorang mubtadi' alul bid'ah muncul dan mencela para sahabat itu dengan batil maka harus dibela kemuliaan para sahabat Rasul dibantah subhat-subhat yang mereka bawakan yang dibawakan ahlul bid'ah dengan ilmu dan dengan keadilan Hal itu kata beliau wajib kita membantahnya karena mereka adalah penukil dan pembawa syariat. Mereka yang menjadi umana, amin. Orang-orang kepercayaan kita, siapa yang membawa syariat? Dari mana, dari siapa kita tahu? Dari siapa kita faham syariat Allah? Mereka para ulama. Dari para sahabat, tabi'in. Nah. Mereka jika dicela, mereka jika dimusuhi, dijatuhkan kredibilitasnya, maka itu menjatuhkan syariat. Dan para ulama kata Syekhul Islam para ulama yang setelah para sahabat mirip besar serupa besar dengan para sahabat Rasul dalam pengertian ini. Karena mereka pewarisnya, penerusnya. Maka menjaga kehormatan para ulama menjaga kemuliaan mereka tujuan besar, tujuan penting dalam syariat. Apa sebabnya? Tadi yang dibidik itu bukan hanya para ulama dan ini makarnya ahlul bid'ah. Ketika mereka mencela para ulama, <coughs> ketika mereka menunjukkan permusuhan dan kebenciannya, Hasilnya apa? Jatuh ini para ulama. Gugur sudah. Umat tidak lagi percaya kepadanya. Umat tidak akan lagi memuliakan kedudukan mereka, nggak wibawa lagi di mata umat. Habis. Tapi kalau ulamanya habis, jatuh, tidak lagi dipercaya. Yang dibawa ulama ini apa? bukan dongeng. Syariat Allah yang menyampaikan kepada setiap generasi, setiap generasi dari masa ke masa kepada umat ini siapa kalau bukan ulama? Lah kalau pembawanya dijatuhkan, otomatis yang dibawa juga jatuh, gugur. Dan itu yang dimaukan. Mereka sadari ataupun tidak, akan ikut gugur, akan ikut jatuh syariat yang diemban oleh para ulama itu. Makanya menjaga kehormatan para ulama kata Syekhul Islam masih daruratun la ghina anha, perkara darurat yang tidak bisa tidak tidak bisa kita katakan nggak perlu Gak perlu dibantah yang mencela, Gak perlu dibela para ulama, Gak bisa. Itu darurat, perkara penting, darurat, mendesak harus. Kata beliau nusus yang banyak menunjukkan perintah untuk kita membela kehormatan seorang muslim secara umum. Kita tidak boleh mendiamkan dan membiarkan kehormatan saudara kita dicela, itu hak dia sebagai saudara muslim kita untuk dibela, dijaga kemuliaannya. Apalagi kalau dia dihina dengan batil tanpa hak. Apalagi jika yang dicela, jika yang dirusak kehormatannya itu seorang alim sunni seorang ulama dari ahlus sunnah di masa Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dan juga Ibnu Abi Hatim dari Abdullah bin Umar ketika seorang munafik mencela para sahabat Rasulullah SAW. Mereka katakan para sahabat ini orang yang paling rakus kalau makan paling banyak paling dusta dalam berbicara lisannya tapi dalam perang paling penakut maka seseorang di majelis yang cinta dan menjaga kehormatan para sahabat nggak terima dia cemburu dia maka dia katakan kadzabta walakinnaka munafik Dusta kamu dengan omonganmu ini. Kamu ini yang munafik karena omonganmu ini. Sungguh akan aku sampaikan omonganmu ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Muhim disampaikan kepada Rasulullah SAW dan turun ayat Quran Qul abillah wa ayati wa rasulih kuntum tastahzi'un Katakan kepada mereka apakah dengan Allah, dengan ayat-ayatnya, dengan Rasulnya kalian bermain-main karena mereka katakan kami cuma main-main, kami cuma burau, cuma canda. Turun ayat ini mencela mereka. Kalian main-main dengan Allah, ayatnya dan Rasulnya. Kata Abdullah bin Umar, aku melihat orang ini yang munafik ini memegangi onta Rasul SAW dalam keadaan dia jalan, Rasul sambil jalan dia pun ngikuti, dia tersandung-sandung oleh batu sambil minta uzur, minta maaf ya Rasulullah. Kami cuman gurau, kami cuman canda, jangan masukkan hati, jangan sampai ini. Aku melihat dia tersandung-sandung, nggak peduli sudah, yang penting bisa dapat maaf dari Rasul. Allah pun katakan la ta'tadziru qad kafartum ba'da imanikum. Jangan kalian minta uzur, kalian telah kufur setelah iman kalian. Maka ini yang para ulama sebutkan munafik ini mencela Rasulullah SAW, mencela para ulama dari para sahabat beliau, Allah kafirkan mereka karena ucapan ini mencela sahabat. Allah bela nabinya. Allah bela para sahabat nabinya. Dan Allah anggap perbuatan mereka itu mempermainkan. Memperolok-olokkan Allah, ayatnya dan Rasulnya. Selain itu, Riwayat juga mengajarkan kepada kita bagaimana seharusnya seorang mukmin bersikap. Dia ada di situ, dia nggak terima, dia bela kemuliaan para sahabat, para ulama. Cemburu dia, ghirah bilhaq. Langsung dia nggak terima dan dia katakan dusta kamu, kamu yang munafik, bil ghaib dalam keadaan gaib. Artinya para sahabat ketika itu nggak ada di tempat ya. dan hak saudaranya bil ghaib dan itu hak seorang muslim kepada muslim yang lain secara umum bil ghaib kalau kamu mengaku cinta kepada saudaramu apalagi mengaku cinta kepada para ulama sunnah kepada para a'imah. Kamu harus membela kehormatan mereka. Kamu harus bela kemuliaan mereka jika ada yang mencela dan memusuhi mereka, kamu tidak akan terima, kamu bela. Dan itu bukti kejujuran cintamu atau pengakuan cintamu kepada mereka. Seperti yang sahabat ini tunjukkan dalam kisah Dari petunjuk Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pula adalah membela dan menjaga kehormatan Muslim dan itu yang diterapkan oleh para sahabat setelah beliau di Bukhari Muslim dari Adban bin Malik ketika Rasulullah SAW datang di rumahnya salah seorang bertanya atau berkata, Aina Malik ibnu Dukhshun Mana Malik bin Dukhshun Qala ba'duhum sebagian yang ada berkata Zalika munafik la yuhibbullah wa rasulah Oh Malik bin Dukshun itu munafik itu Gak cinta kepada Allah dan Rasulnya dicela. Maka Rasulullah segera membela kehormatannya. Ala tarahu qala la ilaha illallah yuridu bidzalika wajhallah. Bukankah kalian tahu Malik bin Duksun mengucapkan la ilaha illallah mengharap dengannya wajah Allah. Mereka pun menjawab Allah wa rasuluhu a'lam. Dia yang berkata tadi kata sebenarnya Allah dan Rasul yang lebih tahu. Kembali sebagian mereka mengatakan inna nara wajhah wa nasihata ilal munafiqin. Tapi ya Rasulullah Malik bin Dukhshun yang kita tahu kepada munafikin. Artinya kumpulnya atau dia bahkan bernasehat kepada munafikin, memberi masukan-masukan ke mereka. Orang ini bersama munafikin ya Rasulullah. Maka Rasul katakan, Inna Allah harrama ala nar man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajhallah." Allah haramkan atas neraka yang mengucapkan la ilaha illallah kalau dia mengharap wajah Allah dengannya. Pelajaran bagaimana Rasulullah SAW membela kehormatan dan erb seorang muslim ketika itu dicela Di kalangan para sahabat di Bukhari Muslim pula tentang kisah Kaab bin Malik ketika nggak ikut perang Tabuk ketika seorang dari Bani Salamah mengatakan ya Rasulullah habasahu burda ونظره في عطفي Ya Rasulullah Kaab bin Malik itu nggak ikut perang tabu, Karena dia tertahan oleh pakaiannya Dunia Pakaiannya Dan juga ngurusi Dirinya sendiri Atau kebunnya dicelah kehormatan Ka'ab. Di situ ada Mu'ad ibnu Jabal radhiyallahu maka berkata bi'sa ma qulta wallahi ya Rasulullah ma alimna alaihi illa khairan jelek apa yang kamu katakan kata Mu'ad demi Allah ya Rasulullah dibela kehormatan saudaranya yang kami tahu dari Ka'ab bin Malik kebaikan yang kami tahu dari dia kebaikan. Adapun kamu katakan dia nggak ikut jihad hanya karena urusan pakaiannya, urusan dunianya, jelek perkataanmu, nggak benar. Dibela oleh Muaz. Sikap para sahabat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya di dalam Hadis Asma bintu Yazid radhiyallahu anha Rasulullah SAW sebutkan Man an irbi akhihi bil ghaibah karena haqqan Allah an yu'tiqahu minan nar Barang siapa yang membela kehormatan saudaranya dalam keadaan gaib kamu tidak di hadapannya. Tapi kamu tidak terima, tidak diam ketika kehormatan itu dilanggar. Kamu bela, maka wajib bagi Allah, Allah wajibkan dirinya sendiri untuk memerdekakan hambanya ini dari api neraka. Fadilah keutamaan orang yang membela kehormatan saudaranya. Ini secara umum muslim dengan muslim. Kif kalau itu ulama yang membawa syariat yang menjelaskan sunnah dan akidah kepada kita. Hadis diriwayatkan Imam Ahmad dengan sanad yang hasan. Juga di dalam riwayat Tirmidzi dari Abu Darda Rasulullah SAW sabdakan Man radda an irdi akhi Allah an wajihin nar yaumal qiyamah. Barang siapa yang membela kehormatan saudaranya disebut radda an irdi akhi artinya dia selamatkan dia jauhkan kehormatan saudaranya ini dari segala cercaan dan celaan yang mencelanya. Maka Rasul katakan Allah pun akan menjauhkan atau menyelamatkan wajahnya dari neraka di hari kiamat kelak. Begitu pula diriatkan oleh Baihaqi dalam Syu'abul Iman dari Anas radhiyallahu an Rasulullah sebutkan Man nasara akhahu bil ghaib nasarahullah fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang membela saudaranya bil ghaib keadaan ghaib tadi Allah akan bela dia di dunia dan akhirat wal jaza min jinsil amal dan balasan itu sesuai dengan sejenis dengan amalannya kamu membela kehormatan saudaramu, maka Allah akan membela kamu di dunia maupun akhirat. Di dalam riwayat Abu Dawud dari Mu'ad Rasulullah SAW sebutkan dari Mu'ad bin Anas Man hama mu'minan min munafikin urahu qala ba'athallahu malakan yahmi lahmahu yawmal qiyamah min nari jahannam. Barang siapa yang melindungi seorang mukmin dari munafik kata Muad sepertinya uh, beliau juga katakan Allah akan utus kepadanya malaikat yang akan melindungi dagingnya dari neraka di hari kiamat kelak. Waman roma musliman di syai yuridu syaina yuridu syainahu bihi habasahullah Allah ala jisri jahannam hatta yakhruja mimma Dan barang siapa yang menuduh seorang muslim dengan suatu tuduhan yang dia inginkan celaan dengan tuduhan itu. Dia menuduh begini begitu. Yang dimaukan memang celaan kepadanya. Allah akan tahan dia di jembatan jahanam sampai dari sampai dia keluar dari apa yang telah dia katakan. Ditahan di jembatan jahannam wal billah. Juga diriwayatkan oleh Bukhari di Adabul Mufrad dari Ibnu Mas'ud berkata, Manirtiba indahu mu'min fanasarahu jazahullahu biha khairan fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang di depannya seorang mukmin diribai, ada orang lain berbuat riba. Nah, ini mencela dan menjarakan kejelekan saudaramu. Lalu dia membelanya, bela kehormatan saudaranya itu, Allah balas dia dengan kebaikan di dunia dan akhirat. Wamanu waman uktiba indahu mu'min falam yansurhu jazahullahu biha fid dunya wal akhirati syarran namun barang siapa yang seorang mukmin diribai di depannya dan dia tidak bela dia biarkan dia tidak menunjukkan pembelaan Allah balas dia di dunia dan akhirat kejelekan. Alhamdulillah. Karena perbuatannya perbuatan jelek dibalas dengan kejelekan. Wamal takoma ahadun lukmatan syarron min ightiyabi mu'min in qala fihi ma ya'lam faqad ightaba wa in qala fihi bima la ya'lam faqad bahatah dan seseorang tidaklah mengunyah sesuatu yang lebih jelek dari perbuatan riba yang dia lakukan pada saudaranya mukmin. Jika memang ada betul padanya yang dia kejarakan, maka dia telah riba. Jika tidak ada yang dia bicarakan, maka dia telah melakukan buhtan lebih besar, kedustaan. Ini beberapa asar riwayat hadis dan asar para sahabat maupun Belum lagi aima salaf para ulama salaf yang menjelaskan kepada kita betapa pentingnya menjaga kehormatan para ulama, memuliakan kedudukan mereka dan membantah siapapun yang berani menyentuh dan menjamah kehormatannya. terutama mereka-mereka para ulama yang dikenal getol membela sunnah, membantah bid'ah dan orang-orangnya. Makanya itu dijadikan pertanda penyimpangan orang. Pertanda orang itu sesat. Kata Yahya ibnu Ma'in rahimahullah Imam Idza ra'aita rajul yatakallam fi Hammad ibni Salama, wa ikrima maula ibni Abbas fatahimhu alal Islam kalau kamu dapati seseorang mencela Hamad bin Salama atau Ikrimah Maula ibn Abbas, tuduh dia dalam Islamnya tuduh dia dalam keislamannya karena kalau dia muslim hak nggak akan mencela a'immah dan para ulama seperti Hamad dan Ikrimah tuduh keislamannya benar keislaman dia juga disebutkan oleh Imam Ali ibnul Madini guru besar Bukhari رحمه الله إذا رأيت الرجل يعتمد من أهل البصرة على أيوب السختياني وابن عون ويونس والتيمي ويحبهم ويكثر ذكرهم والاقتداء بهم فارجو خيره ثم من بعد هؤلاء حماد بن سلمة ومعاذ بن معاذ wa Wahab ibnu Jarir fa inna haula mihnatu ahlil bid'ah kata Ali bin Al-Madini kalau kamu mendapati seseorang dari Basrah kembalinya ini bersandarnya kepercayaannya kepada para ulama ini Ayub Sikhtiani, Imam Ibni On, Yunus, Taimi, dia cinta kepada mereka-mereka ini para ulama sunnah. Dia sering sebut namanya dari dulu. Jika ada apa-apa yang disebut ya nama Imam ini Ayub Sikhtiani berkata begini Imam Ibni On menjelaskan begini Yang aku dengar Yunus begini taimi begini Ayub Sikhtiani menjelaskan ini berfatwa begini sering disebut di lisannya. Artinya menjadi rujukan dan patokan dia dalam beragama. Dia bersuri toladan mereka kepada mereka yang menjadi panutannya, maka berharaplah kebaikan darinya. Artinya kamu tahu ini orang halal khair ala sunnah kalau yang disebut-sebut para ulama sunnah kemudian setelah mereka ini setelah Ayub ibn Aun Hamad bin Salama Muad bin Muad Wahab ibnu Jarir kalau disebut-sebut, dibawakan, dimuliakan, pertanda dia ahlu sunnah, ahlul khair, berharap kamu padanya. Karena mereka itu kata Ali bin Madini mihnah ahlul bid'ah sebagai ujian bagi ahlul bid'ah seperti Abu Zur'ah tadi katakan sama. Ujiannya ahlul bid'ah para ulama-ulama ini. Makanya mencela mereka para ulama adalah celaan kepada syariat yang mereka sampaikan. Menjatuhkan para ulama berarti menjatuhkan syariat yang mereka sampaikan. segala macam permusuhan, segala bentuk kebencian, celaan kepada para ulama dengan terang-terangan ataupun terselubung dengan dijuluki atau disifati dengan julukan atau sifat yang jelek dikatakan keras, ekstrim, mutasyadid Nah, dan yang semisalnya muncul darinya banyak dampak negatif antara lain dengan itu berarti kamu telah meninggalkan kewajiban syariat untuk menjaga dan memuliakan kehormatan seorang muslim dan para ulama sekarang. Kalau kamu sia-siakan dan kamu diamkan, nanti kamu tidak membela hak kehormatan saudaramu. Kalau itu secara umum kehormatan muslim terutama jika itu kehormatan para ulama dan aima sunnah. Yang kedua, celaan kepada seorang alim salafi ahlu sunnah yang melalui dia karenanya Allah menghancurkan tipu daya dan subhatnya ahlul bid'ah sehingga umat ini selamat terjaga dari para ulamanya mencela mereka berarti itu mencela yang mereka sampaikan. Memusuhi mereka berarti kamu memusuhi apa yang mereka sampaikan. Karena ahlul bid'ah ini ahlul batil ketika mencela, ketika membantah para ulama, jangan kamu kira sosok ulama itu saja yang dia maukan. Mereka rame-rame, giat-giatnya membantah Syekh Robi, Syekh Robak, Syekh Robi, Syekh Robak, Jangan kamu kira sosok Serobi semata yang dibidik. Tapi yang mereka mau adalah ajaran hak yang bersamanya. Ini makar mereka. Kebenaran dan syariat yang dibawa oleh para ulama tersebut itu yang mereka mau. Entah ganti seperti apa yang mereka inginkan, mengganti kedudukan para ulama besar, a'immah seperti Syekh Rabi hafizahullah taala. Yang ketiga, jika umat ini melakukan khudlan khudlan itu tidak mau menolong nggak mau bantu tidak mau menjaga dan membantah mereka yang mencela musuhi para ulama jika itu diteruskan ulama ini akan menjadi wahid seperti sendirian. Dan orang jika sendirian mereka akan naudzubillah bisa kemudian melemah, bisa kemudian luntur semangatnya berkurang, karena mereka manusia. Menimpa mereka apa yang menimpa manusia yang lain. Walaupun berbeda, kamu saja ketika kamu dimusuhi orang, dicela, dimaki, disakiti, nggak ada satupun saudaramu yang mau nolong. Kamu dibiarkan terserah mau diapakan yang mendolimi kamu nggak akan mereka lawan. Seperti apa perasaanmu? Kamu sedih, kamu gelisah, bisa melemah maknawiyahmu, semangatmu jadi patah dan para ulama manusia dan tidak maksum dari kesalahan dan itu madorot yang keempat diamnya sebagian dari mereka yang berani mencela dan memusuhi para ulama akan menjadi fitnah. Fitnah bagi awam Fitnah bagi mubtadiin, para pemula yang belum kokoh dalam manhaj, belum kokoh dalam menghadapi ujian-ujian. Fitnah akhirnya. Fitnahnya apa akan dijadikan pegangan oleh mereka jika celahan-celahan itu nggak benar, jika omongan itu salah nggak akan didiamkan oleh alim fulan, fulan, fulan, oleh fulan. Mereka nggak akan diam. Mereka akan bicara, akan bantah. Tapi buktinya mereka diam. Berarti benar tuduhan yang selama ini dilontarkan. Berarti benar apa yang dimaukan selama ini. Punya dalih mereka, punya hujah. Makanya seperti para ulama sebutkan Syekh Robi dan yang lain Syekh Obed termasuk fitnahnya dulu awal-awalnya ketika seperti jemaat tablik muncul ini itu dalam dakwah kan mereka berdalil buktinya Syekh bin Bas masih diam mereka anggap diamnya beliau itu sebagai rekomendasi, pujian, fitnah. Walaupun tentunya kemudian Syekh faham dan tahu siapa hakikat mereka sehingga digolongkan menjadi 72 golongan yang sesat. Nah. Al-Muhim, jika dibiarkan dan tidak ada yang membela, apalagi di kalangan ahlul ilm orang-orang yang berilmu, fitnah besar bagi umat ini. di masa-masa belakangan ahlul bid'ah banyak melakukan berbagai macam cara yang mereka lakukan untuk memusuhi para ulama sunnah seperti yang tadi dinukilkan bahwa utamanya yang mereka bidik itu yang aktif bicara yang vokal berani membantah yang batil yang beda menjelaskan yang hak seperti apa itu yang dimusuhi bisa bisan sama mereka Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Para ulama sunnah mereka punya hak besar atas umat ini. Yang mana jika hak-hak ini tidak dijaga dengan baik, tidak ditunaikan dengan baik akan melahirkan sekian banyak madorot kepada individu maupun kepada umat ini secara umum. Jika hak-hak para ulama itu tidak dijaga. Jika kehormatan mereka tidak dibela. Tidak dimuliakan kedudukannya, banyak madorot akan muncul. Dan seperti nusus yang tadi itu khudlan. Kamu mukhadzil. Dan seperti para masyaih kita sebutkan betapa banyaknya tipe-tipe mukhadzil di masa ini. Mukhadzil itu orang yang menjatuhkan maknawiyah kamu sehingga kamu malas dan tidak bersemangat melihat situasi dan kondisi yang ada. Mukhadzilah. Kelompok yang melakukan takdil. Takdil itu tidak memberikan bantuan atau pertolongan di saat itu sangat dibutuhkan. Di kala peperangan sedang dahsyat berkecamuk antara ahlul bid'ah dan ahlus sunnah saling membantah. Ini tentunya ahlu sunnah membantah dengan ilmu, dengan hikmah, dengan yang alul bid'ah tentunya dengan hawa nafsu. Sedang genjar-genjarnya itu ahlu sunnah dimusuhi sana sini, dia cuek. Tidak mau memberi pertolongan. Di saat dia perlu muazir, butuh dia penyemangat, orang yang membantu dia, orang yang menguatkan dia dalam manhajnya, takdir. Makanya Rasulullah katakan la yadurruhum man khadalahum wala man khalafahum. Tidak akan madarat bagi mereka orang yang menutupi atau meninggalkan pertolongan kepada mereka atau orang-orang yang menyalahi mereka. Dikedepankan khudlan karena itu lebih parah, lebih jelek. Tapi tidak akan madarat bagi kelompok al-haq ini sampai datangnya ketetapan Allah. Khudlan khudalahum di saat kamu butuh-butuhnya bantuan dia, di saat itu justru dia lari. Kamu punya teman akrab misalnya, dekat sekali dan wah hubungan baik selama ini. Giliran kamu dicegat sama preman misalnya, ya, nah sallallahu alaihi contoh. dipalak oleh mereka dua orang, tiga orang Padahal kamu waktu jalan bersama lima temanmu Saat itu kan kamu sangat butuh pertolongan supaya nggak terdolimi Malah ini meninggalkan kamu hadepano sendiri sana Ya lari pulang Khudlan Orang dekat kamu sendiri Dan sakit hatinya kamu sama mereka besar dari orang yang kamu harap semestinya membela, memberi loyalitas, bantu kamu. Justru saat-saat genting seperti itu dia tinggalkan kamu. Itu khudlan. Wala ada satu pembelaan dari mereka yang mengaku ahlu sunnah menisbatkan diri kepada sunnah ketika para ulama dicela dan dijatuhkan kemuliaannya anehnya orang-orang seperti ini seperti Firanda yang sok mau menampakkan dirinya objektif menampakkan dirinya uh, ilmiah dan adil tapi dia tentunya mendasari eh, pegangan dia bahwa Syekh Rabu itu keras karena omongan Syekh Nasir Al-Albani rahimahullah yang telah dijelaskan oleh Ustadz Lukman sebelum ini dalam tulisan beliau Eh, asyahid terkait penilaian Syekh Rabi terhadap omongan Sayyid Kutub kalau jahiliyah itu kufur maknanya. Baik, dari perkataan seperti ini masih samar dan salah dia dalam penafsirannya. Syekh Nasir pun rahimahullahu taala eh, telah di dibantah dan diluruskan dalam penilaian beliau ini. Al-Muhim yang kita ingin angkat bahwa yang jauh lebih nyata dari itu. Ini sekarang dia ingin menampakkan keilmiannya dan sok munsif orang yang insaf objektif nggak benar saya Kutub terdolimi dalam hal ini dia nggak sampai mengatakan jahiliyah itu maknanya kufur berarti mengkafirkan umat Islam secara umum di dunia ini ini ini nah, ya. anggap seperti itu walaupun nggak benar sekali lagi bahwa penilaian Rabi tepat dan itu didasari oleh omongan saya Kutub sendiri plus penjelasan dari tokoh-tokoh ikhwan muslimin sendiri Kordowi dan yang lainnya nah al yang lebih nyata dari itu, yang lebih jelas dari itu. Kalau dia munsif dan mengaku objektif serta ilmiah. Ada omongan Ibrahim Ruhaili, Doktor Profesor doktor Ibrahim Ruhaili yang mengatakan kalaupun orang tidak membid'ahkan Jahm bin Sofwan, nggak masalah, nggak apa-apa. Ambil ilmu darinya, belajar darinya. Jangan urus, jangan kamu gubris. Kalaupun dia tidak membid'ahkan, jangan bin Sofwan. Padahal ulama salaf bukan lagi mereka nggak ridho jangan bin Sofwan dibid'ahkan, dikatakan mubtadi para ulama salaf. Aimah tidak ridho, tidak terima jangan bin Sofwan dinyatakan mubtadi karena mereka mengkafirkan Jaham bin Sofwan bukan lagi mubtadi. Seperti Ibnu Qayyim bawakan 500 alim mengkafirkan Jaham bin Sofwan dari a'immah salaf. Tapi Ibrahim Rohali mengatakan jangan nggak nggak masalah nggak di, jangan kamu urus kalaupun orang tidak membid'ahkan Jaham bin Sofwan. Mana yang lebih dahsyat? Eh, kenapa tidak kamu bantah? Kenapa dia tidak kemudian menampakkan objektifnya ini salah jelas-jelas kontroversi yang sangat dan tabrakan betul dengan para aima dan para ulama asal 500 alim mengkafirkan Jaham bin Sofwan ini mengatakan kalaupun tidak membid'ahkan nggak masalah. Dia membid'ahkan. Nggak ada ulama salah membid'ahkan Jaham bin Sofwan. Mengkafirkan iya banyak. Tapi mana? Padahal dia orang yang lekat sekali, dekat sekali dengan Ibrahim Ruhaili. Mana insaf? Mana kemudian objektif yang sok ditampak-tampakkan oleh dirinya ilmiah, doktor dan ya subhanallah. Sahibul hawa. Orang kalau sudah dikungkung oleh hawa nafsu seperti ibarat kata hata gajah di depan matanya dia nggak ngelihat semut entar di tengah lautan ada semut sepertinya Wah, itu di atas ombak sana di tengah lautan ada seekor semut kelihatan begini oh ya subhanallah hmm. dan mana objektifnya dia dengan getol Tiranda dengan getolnya dengan lantangnya dengan jurahnya mengatakan Syekh Rabi keras terlalu keras mutasyadid dan menyalahi para ulama para imah yang lain nah, giliran dia me, dihadapkan kepada pernyataan Syekh Hafidhullah terkait eh, Abdul Razak Ibn Syekh Abdul Mohsin al abad kata Syekh terkait Radio Roja ketika ditanyakan kepada Syekh Robi adapun Syekh Abdul Razak dia tertipu dengan mereka jangan kamu percaya jangan kamu tertipu pula hanya karena Syekh Abdul Razak pernah datang ke mereka atau menjadi musyrif Muslim Am yang membimbing radio ini jangan kamu percayai. Dia tertipu dengan mereka. Kata dia, lalu kenapa? Ab, uh, Syekh Abdul Razak Al-Abbad tidak sekalian dikatakan mubtadi saja oleh Syekh Rawi. Tidak dibid'ahkan sekalian saja karena bersama Radio Rojak yang telah dibid'ahkan dan ditahdir. Kenapa Abdul Razak tidak ditahdir sekalian oleh Syekh Rabi? Itu pernyataan dia atau maknanya demikian mungkin lafaz sedikit beda. Hmm. Mana objektif kamu? Mana ilmiah yang dia gembar-gemborkan? Ya subhanallah. Kalau dia punya akal yang waras, kalau dia punya objektif dan ilmiah, semestinya ini kan membantah dia sendiri. Di satu sisi kamu katakan Syarabi keras, mutasyadid, dan menyalahi para ulama lain. Kalau Syekh keras, mutasyadid abes Abdul Razak, mubtadi sudah, hizbi dan ditahdir oleh Syekh Rabi karena kerasnya. Nah, sekarang buktinya di depan mata kamu bahwa hatta Syekh Abdul Razak pun tidak ditahdir oleh Syekh Rabi. Beliau tidak ditabdi, tidak dikatakan hizbi. Menunjukkan apa ini sekarang? Jawab. Kamu artikan apa ini sekarang? Kenapa saya tidak membid'ahkan, tidak mengatakan Abdul Razak Al-Abbad mubtadi, tidak mengatakan Abdul Razak Abbad hizbi, kemudian mentahdir darinya. Kenapa? Padahal kamu katakan keras. Sangat keras dan menyalahi para iman bahkan manhaj yang menurut dia Firanda membuat orang membabi buta di dalam mentahdir dan mentabdi. Mana tahdir kepada Abdul Razak? Mana tahdid, tabdi kepada Abdul Razak? Nggak ada. Sekarang apa kamu tafsirkan di sini? Kalau orang yang munsif, jika dia ilmiah dan bijak, mendudukkan masalah dengan baik, akan tahu bahwa memang para ulama kita, masyarakat kita membedakan yang ini sedang dinasehati, masih diharapkan kebaikan darinya. Sehingga disabari, dinasehati. Kita belum mendapati dan kita belum mendengar sampai saat ini ada pentabdian terhadap Syekh Abdul Razak al abad Hmm. Ya, kita tidak melangkahi para ulama kita. Hmm. Kesalahan, nah, dibantah itu kesalahan beliau ikut bersama mereka, datang di acara-acara mereka dibantah oleh para ulama. Nah, semua para ulama bicara Syekh Robi, Syekh Muhammad bin Hadi dan para masyayikh kita yang lain Syekh Obeid. Tapi untuk dikatakan dia mubtadi, dia hizbi, kita tidak mendapati dari para ulama kita. Keadilan para ulama, adilnya mereka, kehati-hatian mereka, dinasehati, diupayakan, diingatkan. Nah, karena masih diharapkan kebaikan darinya. Dan di sisi lain, Abdul Razak Al-Abbad beliau ini tidak didapati memusuhi dan memerangi para masyayikh sunnah tidak mencela mereka, tidak memerangi dengan kata-kata atau semisalnya. Fitnahnya itu tadi datang bersama mereka, dauro di tempat-tempat mereka, bukan hanya di sini, ada di negeri-negeri lain pun demikian bersama hizbiyin itu fitnahnya. Tentunya beda dengan yang lain seperti Ibrahim Ruhaili, Ali Hasan, Abdul Hasan mereka bukan hanya bersama Hizbin, tapi memerangi para ulama. Nulis, bicara. tentunya kan beda, dibedakan dua orang ini. Yang ini memerangi, yang ini nggak memerangi. Sikapnya pun dibedakan. Ini keras. Ya silahkan nilai sendiri. Orang yang bijak, orang punya akal akan bisa menilai. Ya seperti itu sahibul hawa A'ma. Orang yang kalau sudah ngikuti hawa nafsunya buta. Nggak bisa melihat dengan mata yang sehat. Tuli, nggak bisa mendengar dengan telinga yang sehat. Seperti Hakami sebutkan, mereka-mereka ini om yun walau nazaru, summun walau sami'u, bukmun walau nataku mereka itu buta walaupun mereka melihat, mereka itu tuli walaupun mereka mendengar, mereka itu bisu walaupun mereka berbicara. Artinya pandangannya tidak manfaat bagi dia kalaupun dia melihat melek. Pendengarannya pun nggak ada manfaatnya bagi dia kalaupun dia mendengar. Sudah tertutupi dengan hawa nafsu, kolbunya wal billah penuh sesak dengan kebencian kepada para ulama sunnah. Jiwanya ditutupi dan dipenuhi dengan permusuhan dan kebencian pada para ulama sunnah. Sehingga hatta yang baik, yang benar pun tampak salah bagi dia. Cungkir balik. Kalau istilah Firanda sendiri standar ganda. Kamu sekarang standarmu yang ganda. Kamu sendiri yang ganda standarmu. Timbangan yang ganda. Bagi orang kamu hendak terapkan timbangan yang begini, bagi orang bagi dirimu sendiri kamu gunakan timbangan standar yang lain. Karena sallallahu alaihi wasallam adzan jam berapa? Kurang 5 menit. Hah? Uh, insyaallah kita lanjutkan setelah sholat. Allah taala alam wa sallallahu alaihi wa sallam.